Rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita masih berada di rukun iman yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum menyelesaikan al-iman bi uluhiyatillah. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah dijelaskan macam-macam ibadah Ibadah hati Ibadah ucapan Ibadah badan Ibadah harta Dan bahkan ibadah yang mencakup ketiga-tiganya Ucapan Badan sekaligus harta Dan insya Allah pada pagi hari ini Kita melanjutkan yang lalu Yaitu upaya Rasulullah Muhammad SAW dalam melindungi umatnya dari kesyirikan yaitu beliau menutup rapat-rapat semua pintu atau semua sebab yang mengarah ke sana. Yang lalu telah dibahas yang pertama beliau memperingatkan umatnya daripada sikap hulu berlebih-lebihan kepada orang soleh telah dijelaskan. Kemudian juga beliau memperingatkan umatnya daripada terfitnah melakukan kesyirikan tentang masalah kuburan. Yang lalu juga telah dijelaskan. Dan sekarang yang ketiga yaitu at tahdhiru min musyabahatil musyrikin wa ahli kitab. Di antara upaya Rasulullah Muhammad SAW melindungi umatnya dari kesyirikan adalah memperingatkan umatnya daripada tasabuh, menyerupai orang-orang musyrik dan ahli kitab. Menyerupai dalam hal akidah, dalam hal ibadah dan juga dalam hal adat istiadat yang merupakan ciri khusus mereka. Di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim Rasulullah Muhammad saw alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah orang-orang musyrik. Kemudian di dalam riwayat Muslim beliau bersabda, "Khaliful majus." Selisihilah orang-orang majusi, yaitu para penyembah api. Di dalam riwayat Abu Dawud, "Khaliful yahud." selisihilah orang-orang Yahudi, diselisihi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyelisihi mereka, di antaranya memanjangkan jenggot dan menipiskan atau memotong kumis, menyelisihi mereka. Kemudian juga sholat memakai sandal, menyelisihi mereka dan banyak lagi yang lainnya, menyelisihi. Karena persamaan dalam dohir akan membawa kepada persamaan batin. Kalau dalam pakaian misalnya kita sama dengan pakaian mereka yang merupakan ciri khas mereka, nanti akan terbawa juga hati kita untuk meniru mereka. Contoh yang paling gampang dalam hal pakaian dan ini mungkin berat karena sudah banyak dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin yaitu masalah pakaian jenis jeans tidak diragukan lagi bahwa pakaian jenis jeans ini adalah merupakan ciri khas orang kafir atau minimal orang fasik. Ciri khas mereka. Setuju tidak, antum? Setuju atau enggak? Iya, ciri khas mereka itu. Jeans itu ciri khas mereka. Karena itu kalau kita pakai celana jeans atau pakaian jeans ya, jenisnya jeans itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun ini berat. Ketika saya mengatakan ini di radio, yang protes banyak. Soalnya semuanya itu di rumahnya celananya jin semua. Celananya jin. Pak salah nyatain Kamu melanggar, ya silahkan melanggar, kamu dosa. Tapi hukum tetap hukum. Jangan gara-gara kita masuk memakai jin lalu hukum diroba tidak terus terang aja jin haram. Terus terang saya melanggar, melanggar yang haram. Daripada hukumnya diroba tidak jin itu tidak haram karena kita masuk pakai jin. Tasabuh. Dan orang yang pakai pakaian jeans itu pasti hatinya cenderungnya ke Mekah atau ke Amerika. Ke Amerika, hatinya cenderung ke sana, ke Eropa. Seperti itu. Menyerupai orang-orang musyrik ahli kitab. Kemudian yang keempat, di antara upaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melindungi umatnya dari berbagai macam kesyirikan adalah beliau memperingatkan umatnya daripada foto gambar-gambar makhluk bernyawa. Foto, gambar, lukisan, bahkan patung makhluk bernyawa. Diriwayatkan di dalam Muttafaqun Alaih Bukhari Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah dan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma yaitu beliau menyebutkan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Wama fiha minaswar dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Jadi Ummu Salamah akan pernah hijrah ke Habasyah dengan suaminya Abu Salamah. Yang mana di gereja seperti yang kita lihat di Indonesia juga, gereja kan banyak gambarnya kan. Gambarnya Bunda Maria, Yesus, bahkan patung. Ummu Salamah ketika melihat gambar-gambar itu, ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menceritakannya, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka Mereka itu apabila ada orang soleh di antara mereka yang mati, mereka membangun kuburannya menjadi masjid, tempat ibadah dan mereka membuat gambar-gambar seperti itu. Jadi kalau ada orang soleh mati dibuat masjid kuburannya, dibuat gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mari kita lihat bagaimana kenyataan kaum muslimin sekarang ini. Niru atau tidak? Niru. Foto-fotonya orang soleh, makhluk hidup ya, makhluk hidup. Ini lebih dikhususkan fotonya orang soleh karena mengandung nanti unsur pengkultusan. Foto bahkan lukisan, bahkan lebih parah lagi apa namanya patungnya, patungnya orang soleh. Yang dimaksud gambar itu adalah wajah As-suratu hiyal wajhu wajah. Sehingga kalau mereka beralasan yang tidak boleh itu seluruh tubuh penuh, mulai kepala sampai kaki. Kalau separuh saja, separuh badan tidak apa-apa. Alasan mereka tidak mungkin orang bisa hidup kalau dalam keadaan separuh badan. Atau mereka beralasan seluruh tubuh tidak apa-apa, tapi lehernya dipotong. Jadi lehernya dipotong ya, jadi sini ada batasnya. Yang mana tidak mungkin orang hidup dalam keadaan seperti itu. Mana kok enggak bisa. Yang dimaksud gambar itu ya wajah. Seluruh tubuhnya ada, wajahnya tidak ada, tidak apa-apa. Wajahnya polosan aja. Begitu. Yang dimaksud gambar adalah wajah. Mari kita lihat sekarang di rumahnya kaum muslimin. Foto-fotonya siapa? Banyak. Fotonya kiai, bulan, bulan, bulan. Ya itu persis nih orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi persis. Bahkan bukan hanya foto-fotonya orang soleh saja, tapi foto gambar secara umum yang merupakan gambarnya makhluk bernyawa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan tidak ada orang yang lebih dolim daripada orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku. Membuat gambar makhluk bernyawa. Fal yakhluku dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu syairah. Oleh Allah ditantang, silakan mereka bikin biji-bijian. Mereka bikin biji gandum dan semisalnya. Bisa atau tidak mereka membuatnya? Tidak bisa. Bahkan ada di luar negeri Di sana itu ada museum khusus patung-patungnya tokoh-tokoh dunia Yang mana patung itu mirip 100% dengan orang yang asli Bahkan kalau orang aslinya berada di samping patungnya Kita akan ragu Mana yang asli, mana yang patung Mulai dari bintang film Sampai kepala negara dan yang lainnya Ini jelas pasti Ini meniru ciptaannya Allah yang mana disebutkan di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah Manusia yang paling keras adabnya hari kiamat nanti adalah orang-orang yang meniru, menantang Allah dengan membuat ciptaan seperti ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentang Allah dalam hal ciptaan, menyaingi Allah. Nah, kalau mereka itu jelaskan sudah pasti mereka memang sengaja untuk membuat menyaingi ciptaannya Allah. Bagaimana kalau tidak ada maksud menyaingi Allah? Sekedar gambar saja. Sama hukumnya haram. Tapi nanti ada perincian perinciannya. Di dalam riwayat Bukhari Muslim juga Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu musawwirin binar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Tiap-tiap pembuat gambar itu di neraka. Yang membuat gambar, patung, lukisan, makhluk bernyawa di neraka. Tiap-tiap gambar yang dibuatnya itu akan diberi roh lalu menyiksa dia di neraka jahannam. Jadi kalau dia membuat gambarnya satu orang, maka dihidupkan orang itu untuk nyiksa dia. Kalau dia membuat gambar seratus orang, dihidupkan seratus orang itu untuk nyiksa dia. Kalau dia membuat gambarnya seribu orang, dihidupkan semua orang itu seribu untuk nyiksa dia. Semakin banyak dia membuat gambar, semakin banyak yang menyiksa dia. Kemudian di dalam riwayat Bukhari Muslim pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fihi ruh wa laysa binafikh." Para siapa yang membuat gambar di dunia, gambar makhluk bernyawa, dia dipaksa untuk memberikan ruh kepada gambar yang dia buat itu padahal dia tidak akan bisa meniupkan ruh kepadanya. Ini lebih berat lagi. Jadi dipaksa, ayo kamu kasih roh gambar-gambar itu. Kamu kasih nyawa. Padahal dia tidak mungkin bisa memberikan nyawa pada gambar-gambar yang dibuatnya. Bahkan patung-patung. Kemudian di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala dari Abul Hayyaj rahimahullahu taala kata beliau qala li radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya Ala ab'atuka ala ma ba'atani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengannya? Alla tada'a suratan illa tamistaha wala qabran musyrafan illa sawaitahu. Janganlah kamu meninggalkan gambar-gambar, melainkan kamu rusak gambar-gambar itu atau bahkan patung dan tidak ada pula kuburan yang ditinggikan Melainkan kamu ratakan dengan tanah Jadi gambar dirusak Wajahnya dirusak Patung juga dirusak Wajahnya dihilangkan kepalanya Kuburan diratakan Hanya kuburan boleh ditinggikan dengan tanah kuburan Satu jengkal saja Dengan tanah kuburan satu jengkal Supaya orang tahu ini ada kuburan Dan tidak diinjak-injak Tidak dihinakan dan tidak direndahkan Ikhwan wa akhwat rahimahumullah bagaimana dengan fotografi kamera? Nah, ini khilaf ya. Kalau patung pasti patung makhluk bernyawa. Demikian pula lukisan makhluk bernyawa. Yang jadi beda pendapat adalah foto kamera. Sebagian ulama mengatakan foto kamera itu haram secara mutlak, titik. Sama saja. Kecuali kalau ada perlunya mendesak membuat KTP, membuat SIM, paspor dan semisalnya. Sebagian yang lain mengatakan foto itu kamera tidak apa-apa, asalkan fotonya foto yang diperbolehkan, bukan foto yang terlarang, gambar-gambar yang terlarang, atau juga bukan fotonya orang-orang yang dikultuskan, bukan fotonya para ulama yang dikultuskan atau penguasa juga yang dikultuskan, tidak apa-apa. Sebagian yang lain mengatakan sama dengan ketiga tadi. Cuma ditambahi lagi tidak boleh ya yang dikutuskan ulama atau juga para penguasa ditambahi lagi foto tidak dipajang di rumah. Tidak boleh dipajang di rumah. Jadi foto mungkin kenang-kenangan. Antum pergi kemana, lalu foto di sana, tidak apa-apa. Tapi tidak dipajang, disimpan saja. Karena kalau dipajang ada hadisnya yaitu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk rumah yang ada gambarnya secara umum. Gambar makhluk bernyawa. Itu memang beda pendapat di kalangan para ulama. Adapun kalau saya sendiri telah membaca semuanya cenderung kepada pendapat yang ketiga bahwa kalau foto kamera itu tidak apa-apa Asalkan fotonya bukan foto yang terlarang. Bukan foto yang terlarang, bukan fotonya para ulama yang dikultuskan atau para penguasa atau juga foto itu tidak dipajang di rumah, tapi disimpan saja. Tidak mengapa. Karena kenyataannya dalam prakteknya Hatta para ulama yang mengatakan haram sekalipun foto kamera itu Dalam prakteknya mereka itu Ya tasahalun, tasahul mereka gampang-gampangan masalah ini. Apalagi dengan adanya kamera di HP. Udah sering berat-berat berat sana, berat ini. Kalau memang nggak boleh kan berarti juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi tidak dipajang, fotonya itu foto ada perlunya. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Kita tidak usah pecah belah gara masalah-masalah seperti ini masing-masing mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Yang yakin yang mana? Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di antara upaya Rasulullah Muhammad SAW menghindari umatnya daripada kesyirikan adalah beliau memperingatkan dari kata-kata yang menjurus kepada syirik, ucapan-ucapan yang menjurus kepada kesyirikan. Di antaranya beliau melarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah berarti dia telah kufur atau syirik. Ini masih ada ya. Yang paling sering kita dengar itu wan nabi, demi nabi, demi Rasulullah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini syirik, ini kufur. Atau juga bersumpah dengan kehidupannya, demi hidupku, demi hidupmu. Atau dia bersumpah dengan cintanya, demi cintaku padamu dan seterusnya. Sumpah dengan selain Allah dalam ucapan kufur atau syirik. Kemudian termasuk juga adalah menyamakan Allah dalam kehendak. Seperti ada Zaman dulu seorang mengatakan Masya Allah wa syikta Wahai Rasulullah ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu Kata beliau Aja'altani lillahi niddan Apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Qul Masya Allah wahda Katakan kehendak Allah saja Titik kalau terpaksa mau ditambahi maka dirubah Masya Allah Tsumma syikta Kehendak Allah baru kemudian kehendakmu. Karena kata-kata wow dan itu mengandung unsur menyerupakan, menyamakan. Tapi kalau tuma tidak Allah segala-galanya. Kemudian Kemudian juga menisbahkan kejadian-kejadian alam kepada selain Allah. Ini syirik dalam ucapan. Kalau zaman Nabi dulu disebutkan dalam satu hadis, hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man qala mutirna nau'i kaza wa kaza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab." Orang yang mengatakan kami diberi hujan ini karena bintang ini dan bintang itu Berarti orang tersebut kafir kepadaku dan iman kepada bintang-bintang jadi hujannya, hujanin karena bintang ini ketemu bintang ini terjadilah hujan. Atau sering kita mengatakan hukum alam. Hukum alam kata-kata syirik itu. Karena alam nggak punya hukum, alam itu makhluk. Yang benar bukan hukum alam, yang benar adalah sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara upaya Rasulullah Muhammad SAW menghindari umatnya dari kesirikan adalah beliau memperingatkan umatnya daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membawa kepada syirik. Amal perbuatan membawa kepada syirik. Seperti apa misalnya? Seperti memakai jimat. Memakai jimat ya. Dipakai kalung atau dipakai gelang atau digantungkan atau digembol dibawa kemana-mana jimat untuk menolak balak menolak balak balaknya belum datang supaya nggak datang atau mengeluarkan balak sudah kena balaknya dikeluarkan dengan jimat-jimatan mengenai jimat ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak di antaranya beliau bersabda Ketika itu beliau melihat seorang yang memakai halakoh min sufrin Memakai gelang dari kuningan Kemudian oleh beliau diingkari Mahada Apa-apaan kamu ini Qala minal wahina Untuk menangkal penyakit Atau mengobati penyakit Qala inzi'ha fa innaha la tazituka illa wahnan. Kata beliau, lepas sekarang juga. Ini kata-kata kasar loh ya. Inzi'ha dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-jazbu bi Dicabut dengan kuat. Jadi artinya itu lepaskan sekarang juga secepatnya. Karena jimat itu, gelang itu tidak menambahmu kecuali kehinaan. Fa inna kalau mita wahyu alaih maaflah ma abadan. Karena kalau kamu mati masih mempunyai jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Mati masih ada jimat karena dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Sekarang ini ada tidak jimat semacam ini? Di depan itu ada min alamati as-sahir wal kahin. Di antara tandanya tukang sihir dan tukang tenung. Di depan, pernah lihat antum? Di depan situ, di pintu itu keluar sebelah kanan. di Itu ada macam-macamnya jimat, macamnya. Itu lengkap ya. Macam-macamnya jimat. Dan itu dipakai. Dan ini sekarang benar-benar terjadi pakai jimat. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Jadi Rasulullah mendoakan kebalikan dari maksud orang yang pakai jimat itu. Para siapa yang menggantungkan jimat untuk meluruk melancarkan urusannya, semoga Allah tidak melancarkan urusannya. Para siapa yang pakai jimat untuk mencari ketenangan, semoga Allah tidak memberinya ketenangan. Barang siapa pakai jimat supaya sembuh, semoga tambah parah penyakitnya. Harus kita teruskan ya. Barang siapa yang pakai jimat supaya pangkatnya naik, semoga pangkatnya turun terus. Barang siapa pakai jimat supaya dagangannya laris, semoga dagangannya bangkrut. Seterusnya. Kebalikan daripada tujuan yang pakai jimat. Ini diantara sikap keras untuk membuat orang itu shock terapi, kapok sudah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Orang yang menggantung jimat berarti dia telah syirik. Syirik. Tidak ada perkecualian, jimat semuanya syirik. Kemudian beliau juga bersabda, "La tabaqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at." Jangan sampai ada di lehernya unta itu kalung dari tali busur panah atau kalung apapun melainkan harus diputuskan. Tidak jimat ya. Jadi ontanya dikasih kalung, kasih jimat supaya ontanya itu selamat. Mobilnya dikasih jimat supaya mobilnya selamat. Apa kata beliau? Jimatnya itu dirusak. Kalau berupa benang dipotong-potong, kalau berupa kertas dirobek-robek. Ini diantara sikap keras menghadapi kesyirikan yaitu ingkarul mungkarat asyirkiyah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran berupa kesyirikan. Sungguh aneh kalau ada orang berzina semuanya ribut. Orang minum khamr semuanya ribut. Orang judi semuanya ribut. Orang korupsi semuanya ribut. Ada orang syirik? Ada yang ribut enggak? Enggak ada. Maka syirik lebih besar daripada semua dosa itu. Syirik itu puncaknya dosa. Bagaimana kalau yang dipakai jimat digantungkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran Doa-doa yang baik ayat Quran Boleh apa tidak Maka para ulama mengatakan Ini juga dilarang Dilarang Kenapa dilarang? Karena ke, pertama-tama keumuman Larangannya ini umum Menggantungkan jimat itu umum Dan tidak ada perkecualian tidak ada perkecualian. Kemudian yang kedua, orang yang menggantungkan ayat Quran dan doa-doa dibawa-bawa kemana-mana nanti akan dihinakan. Bawa kamar mandi, buang air dan semisalnya. Demikian pula juga pada masa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah dilakukan itu. Cuma rupiah yang ada, bacaan, mantra-mantra, jambi-jambi. Kalau menggantungkan Quran dan semisalnya tidak ada. Kemudian juga untuk menutup pintu. Menutup pintu ke arah syirik. Karena kalau Al-Qur'an dibolehkan, biasanya orang itu suka memperlebar, memperlebar, memperlebar sampai dilakukan semuanya. Jadi koidah sadud dara'i menutup pintu ke arah kesyirikan. Itu tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian juga beliau melarang daripada rukyah mantra-mantra yang mengandung unsur kesyirikan atau juga beliau melarang daripada atiwala pelek. Beliau bersabda, "Innar ruqa wat tamaim tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamima dan tiwala adalah syirik. Kalau ruqyah mantra-mantra jampi-jampi. Ruqyah ya. Ini yang dilarang hanya mengandung unsur syirik saja. Kalau tidak mengandung unsur syirik, boleh. Beliau bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung unsur syirik. <clears throat> Jadi ruqyah ya tidak apa-apa dengan beberapa syarat. Syaratnya itu dari ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau dari hadis dan semisalnya. Yang kedua, doa-doa yang kata-katanya itu jelas pasti, tidak ada yang samar. Tidak ada penyimpangan di dalamnya. Yang ketiga, pelakunya itu yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah segala-galanya. Ini hanya sebab saja, sebab yang dibolehkan, sebab yang syar'i. Jadi boleh rupiah, karena Rasulullah juga merupiah memberi manfaat kepada orang, mengobati orang dengan rukyah. Beliau juga dirukyah oleh malaikat. Hanya saja rukyah ini kita dilarang memintanya, makruh hukumnya. Minta dirukyah, Karena ada ketergantungan antara dia dengan orang yang merukyah, Sehingga dia tidak termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yastarqun minta dirukyah, Makruh. Walaupun boleh ya dengan tiga syarat tadi itu. Apa aja syaratnya? Rukyah yang boleh tadi itu? Dari Al-Qur'an, dari hadis, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua? Ya, atau bahasa Arab atau bahasa apapun tapi yang jelas maknanya. Jelas gamblang, tidak ada yang samar dan tidak mengandung unsur penyimpangan. Yang ketiga? Yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Allah segala-galanya. Cuma ini sebab saja dan sebab yang syar'i, sebab yang dibolehkan. Seperti juga Rasulullah mengatakan Al-Fatihah adalah ruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Seorang sahabat mengobati kepala desa yang kena sengatan kalajengking dengan Al-Fatihah dan ternyata sembuh. Rasulullah menyetujui bahwa Al-Fatihah itu ruqyah, mantra-mantra, jambi-jambi. Walaupun bahasa Arab jangan percaya dulu. Jangan percaya walaupun bahasa Arab. Karena banyak juga mantra-mantra bahasa Arab. Sama dengan bahasa Jawa, sama dengan bahasa Indonesia. Cuman bedanya ini bahasanya Arab. Manggil-manggil jin. Dan semisalnya. Macam-macam ya. At-tamaim jimat. Rukiah, tamimah, tiwalah, syirik. Kalau Rukiah jelas ada perkecualian. Kalau tamimah, jimat tidak ada perkecualian. Yang ada cuman dilarang, titik. Perkecualian tidak ada kecuali dari Al-Qur'an, tidak apa-apa, tidak ada perkecualian. Sama sekali tidak ada. Karena itu jelas ya, apalagi dengan yang ada sekarang jimat-jimat itu Quran dipotong-potong kan. Kotak-kotak. Kul huwallahu ahad, huwallahu ahad kul, Ahad kul hu. Iya, dipotong-potong. Itu semakin banyak potongannya semakin sakti nanti. Seperti itu atau juga angka-angka, angka sekian, sekian, sekian. Itu sering kita lihat angka ini, ada maksudnya angka ini, angka itu. Macam-macam syirik, Jimat. Kemudian juga yang ketiga adalah atiwalah. Tiwalah ini kalau bahasa kita itu pelet. Seorang laki menjadikan perempuan cinta kepada dia atau perempuan menjadikan laki-laki cinta kepada dia suami istri saja hukumnya haram, syirik. Apalagi yang bukan suami istri, pacaran saja. Ingin mendapatkan dia pakai acara-acara pelet dan semisalnya. Kalau istilahnya di pondok itu mahabbah. Jadi kalau pelet nggak apa-apa, kalau mahabbah boleh. Ya. Enaknya itu loh. Cuma dirubah namanya aja. Jadi merubah nama berarti hukumnya berubah. Tidak, walaupun namanya dirubah, intinya sama. Anak-anak pondok-pondok itu pinter-pinter pelet-pelet ini. Pakai apa macam-macam. Hmm. seperti itu. Tapi kalau perempuannya itu imannya kuat, laki-lakinya imannya kuat, baca dikir pagi, baca dikir sore, baca dikir mau tidur dan yang lainnya, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tukang sihir itu wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah yang lalu mungkin sempat disinggung mengenai jimat. Kita akan dilarang memakai jimat. Biasanya mereka mengatakan, kami tidak meyakini jimat ini yang berpengaruh. Kami meyakini Allah semuanya. Cuman ini hanya perantara saja, sebab saja. Ternyata dalam hal sebab itu ada tiga kaidah penting. Yang kalau kita memahami tiga kaidah ini, insya Allah kita tidak akan masuk dalam syirik yang berkaitan dengan masalah sebab-sebab. Yang pertama-tama, Allah yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sabab. Jadi kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang memang dia itu terbukti sebagai sebab secara syar'i, syar'an atau qadran. Secara syar'i atau secara takdir. Mujarab maksudnya. Mujarab ya. Ini yang pertama. Jadi sebabnya itu harus syar'i. Seperti apa? Seperti misalnya orang sakit ke dokter. Syar'i atau enggak? Syar'i. Atau orang sakit minum jamu atau minum obat. Syar'i apa enggak? Syar'i. Atau orang sakit dia memakai obat yang dioleskan di tubuhnya. Pakai limason, pakai salep dan semisalnya. Syar'i atau enggak? Syar'i. Sebab yang syar'i dan memang terbukti secara takdir mujarab. Kemudian yang kedua, Allah ya'tamida al-'abdu 'alaiha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha. Seorang hamba tidak bergantung kepada sebab itu. Tapi kepada yang menciptakan sebab itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh melakukan sebab yang syar'i, tapi hati kita tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah total bergantungnya. Sambil kita berusaha yang syar'i. Kemudian yang ketiga, an ya'lama annal asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadarih. Yang ketiga, kita meyakini bahwa sehebat dan sekuat apapun sebab tersebut maka dia tetap terikat oleh kodok dan kodar Allah kembalinya kepada keputusan Allah takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. coba antum apa aja tadi? Apa? Apa aja tadi tiga itu? Yang pertama apa? Ya, jadi kita tidak menjadikan suatu sebagai sebab kecuali yang terbukti secara syar'i dan secara takdir, artinya memang terbukti dia adalah sebab dan tidak melanggar syariat. Yang kedua, Ya, jadi kita bukan bergantung kepada sebab, tapi kepada Allah yang menciptakan sebab. Sambil usaha dengan sebab yang syar'i itu karena memang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita meyakini sehebat atau sekuat apapun sebab itu semuanya tetap terikat pada kuasa dan kuasa Allah. Iya, jadi sebabnya itu sehebat apapun, ya sekuat apapun, dokternya dokter paling pinter ahli, paling pinter ahli. Luar biasa. Obatnya paling mahal. Kesepelang obatnya. Tapi terikat oleh kontak dan kodar Allah. Kalau Allah belum menentukan sembuh, nggak sembuh. Seperti itu. Dokternya murah, obatnya murah. Allah menentukan sembuh, sembuh. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau orang tetap ngotot juga melakukan sebab yang tidak syar'i? Tidak syar'i. Seperti yang kemarin baru terjadi di Jombang misalnya, contoh konkret ya. Tentang batu yang katanya untuk pengobatan. Bagaimana orang yang percaya dengan itu? Orang yang percaya itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah dia meyakini bahwa batu memang itu kekuatannya dari batu itu. Memang batu itulah yang bisa menyembuhkan. Memang batu itulah yang berhasil. Dia melupakan Allah. Allah nggak ada artinya. Memang batu itu segala-galanya. Nah, ini syiriknya syirik akbar. Musyrik keluar dari Islam, non muslim. Karena dia syirik dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Itu bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah yang ngatur semuanya, yang menyembuhkan Allah. Bahkan dia juga mengandung unsur syirik dalam ubudiyah. Mestinya dia beribadahnya hanya kepada Allah, Ternyata dia beribadah kepada selain Allah, tunduk dan patuhnya kepada selain Allah, rojaknya kepada selain Allah. Kemudian mereka yang melakukan itu yakin Allah, semuanya itu Allah, Allah dan Allah. Cuma ini hanya perantara saja. Batu ini hanya perantaranya saja, tapi dari Allah. Maka ini tidak masuk dalam syirik, tapi masuk dalam sesuatu yang haram. Haram ya. Diharamkan. Karena itu bukan sebab yang syar'i. Melanggar daripada aturan syariat. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah jimat-jimat dan semisalnya, para ulama itu mengatakan syariat ini di antara tujuannya syariat adalah menyempurnakan agama manusia. Jadi Islam datang ini menyempurnakan agama. Islam datang untuk memberantas segala bentuk berhala, keberhalaan dan Islam itu datang memberantas segala bentuk ketergantungan kepada sesama makhluk. Jadi Islam ini sempurna. Unsur keberhalaan dihapus semuanya, tidak ada keberhalaan. Demikian pula ketergantungan kepada makhluk dihapus, bergantung kepada Allah saja. Kemudian juga syariat ini tujuannya adalah menyempurnakan akal, akal. Menyempurnakan akal kita, akal. Kita diberi akal. Sehingga khurafat dan perkara-perkara yang sangat nggak masuk akal, nggak logis itu benar-benar dihilangkan dalam Islam. Membodohi umat dan semisalnya. Dan Islam itu menyuruh supaya orang berusaha maksimal, akal dipakai, usaha maksimal yang bermanfaat. Bukan bermalas-malasan dan mengandalkan hal-hal yang kurafat-kurafat dan nyimpang tersebut. Kemudian di antara upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hal perbuatan ya, menghindari kesyirikan adalah kita dilarang menyembelih di tempat-tempat yang biasa dilakukan kesyirikan. Kita nyembelih untuk Allah. Tapi tempatnya tempat yang biasa dilakukan kesyirikan dilarang. Karena khawatir sama tempatnya, nanti hatinya pun sama. Ada seorang sahabat dia nazar akan menyembelih unta di sebuah daerah namanya Buana. Lalu Rasulullah tanya, "Hal kana fiha wasanun min awsani jahiliya yukbar? Apakah di sana ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qala la, tidak ya Rasulullah. Fahalkana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di sana ada perayaan-perayaan mereka? Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala aufi binadzarik. Kalau gitu laksanakan nadarmu, enggak apa-apa. Menyembelih di tempat-tempat yang biasa dilakukan kesirikan, Walaupun kita niatnya untuk Allah. Misalnya menyembelih di pantai selatan. Ya kan? Walaupun kita nyembelihnya untuk Allah, tapi jangan nyembelih di sana. Kenapa? Karena di sana tempat yang biasa diadakan kesirikan. Khawatir nanti persamaan tempatnya, dohirnya, nanti hatinya pun condong ke sana. Setan selalu menggoda. Kemudian yang terakhir adalah upaya Nabi Muhammad SAW menghindarkan kesirikan dalam dalam perbuatan adalah at-tatayyur wa tasya'um. Dilarang tatayyur dan tasya'um, merasa sial atau merasa pesimis. Beliau bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tatoyur itu adalah syirik, tatoyur itu adalah syirik, merasa sial. Subhanallah ya, kalau antum membaca kisahnya para nabi, kisahnya para rasul, mereka kan berdakwah mengajak umatnya itu kepada Allah. Lalu umatnya menolak. Kemudian Allah menurunkan hala. Yang disalahkan siapa? Para nabi dan para rasul. Ini gara-gara kamu ini kami sial semuanya. Gara-gara kamu kami jadi sial. Kamu membawa sial. Tapi dibantah. Yang menjadikan kamu sial adalah karena kamu nggak mau beriman. Itu jangan disalahkan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat nomor 131 tentang kisahnya Firaun dan Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'indallah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kalau Fir'aun dan kaumnya mendapat yang menyenangkan, dapat rezeki, subur, makanan ada, dengan sombong mengatakan, kami berhak mendapatkan ini, kami layak dapat ini. Tapi kalau mereka ditimpa yang menyusahkan mereka, paceklik, nggak ada makanan, mereka merasa sial. Mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan orang-orang beriman ini. Gara-gara Musa ini kami sial. Lalu dijawab, Sesungguhnya yang menimpa kamu pajak klik dan kesusahan itu adalah takdir Allah, kodok dan kodar Allah. Dan juga karena dosa-dosamu, karena kekufuranmu. Kamu dosa, kamu kufur, ditimpa bencana. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui karena mereka datang gelam dalam kebodohan dan kesesatan. Demikian pula di dalam surat Yasin ayat 18 dan ayat 19. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون penduduk desa yang para rasul dakwah kepada mereka penduduk desa mengatakan kami ini sial gara-gara kamu wahai para nabi wahai para rasul kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu kami akan melempari kamu dengan batu subhanallah ya Dianggap ini pembawa sial, diusir, mau dilempari dengan batu. Dan kami akan merasakan kepadamu adab yang sangat menyakitkan, yang pedih. Lalu para rasul jawab, yang membuat kamu sial adalah karena kesyirikanmu sendiri. Karena kamu nyimpang, karena kamu melanggar, kamu nggak mau taat, kamu nolak. Bukan karena kamu diberi peringatan. Bal antum kaum musrifun kamu adalah kaum yang berlebihan dalam kedurhakaan dan mendustakan. Tatoyur ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, hampir kita semua kena tatoyur ini. Jadi kalau kita punya maksud baiknya, saya besok akan ke Surabaya untuk silaturahim ke rumah famili saya di sana. Ini baik atau tidak? 100% baik silaturahim. Ternyata setelah dia putuskan rencana itu, tiba-tiba di rumah ada gelas jatuh. Gelasnya pecah. Timbun tatoyur. Wah, jangan-jangan saya tidak boleh ke Surabaya nih kayaknya. Ya. Subhanallah itu pagi gelas pecah. Siangnya piring pecah lagi. Waduh, jangan-jangan saya tidak boleh ke Surabaya memang ini. Terus ketika malam hari dia keluar, kesandung dia jatuh. Wah, memang tidak boleh ke Surabaya saya besok. Gak jadi sudah. Nah, itu tatoyur namanya. Tatoyur Jangan sampai maksud baik kita yang positif, yang bermanfaat kita gagalkan gara-gara perasaan tadi itu. Mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau ada kejadian sesuatu. Di dalam riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW mengatakan la tayrah, tidak ada tatoyur tatayuran, tidak ada, itu syirik. Bahkan beliau mengatakan hampir semua orang mempunyai sifat tatoyur. Kata beliau, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa Allah yudhibu bitawakul. Tatoyur adalah syirik, tatoyur adalah syirik, tapi adalah seorang dari kami melainkan pasti dia mempunyai sifat tatoyur. Jadi kita semua ada tatoyurnya. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Tawakal jalan terus. Bismillah. Saya tetap ke Surabaya besok. Tawakal Allah. Tidak ada apa-apa. <clears throat> Kemudian beliau bersabda, "Man raddat huttiyaratu an hajatihi faqad ashraf Barang siapa yang tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara tatoyur, dia syirik. Kalau itu enggak jadi ke Surabaya besok, syirik. Kalau dia berangkat terus tapi hatinya kacau, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan ada bagian syirik juga. Dan pikirannya kacau. Orang yang beriman, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, berangkat ke Surabaya, kemudian dia membaca doanya, Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada kesialan kecuali datang darimu. Tidak ada kebaikan kecuali datang darimu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Itu kafaroknya, tebusannya. Kalau ada perasaan, tatoyur. Kenapa tatoyur dilarang? Karena tatoyur membuat orang itu hidupnya pesimis, malas, putus asa. Ini tatoyur. Pesimis, malas, putus asa. Padahal Islam itu adalah agama orang yang harus semangat. Beliau bersabda pula innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Tatayur itu adalah yang menjadikan kamu terus melaksanakan hajatmu atau tidak jadi melaksanakan hajatmu. Kalau terus kita lakukan tawakal kepada Allah berarti kita selamat. Kalau nggak jadi berarti kita syirik tatoyur. Jadi membuat orang itu pesimis, malas. Kebalikannya tatoyur adalah al-fa'lu. Beliau bersabda dalam hadis sahih, "La tirata wa yu'tifunil fa'al." Potongannya, tidak ada tatayur, merasa pesimis mendengar atau melihat sesuatu. Tapi saya suka dengan al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Jadi maksudnya ketika kita punya hajat ya, punya hajat, lalu kita mendengar ada satu orang manggil temannya. Temannya itu namanya Selamat. Pak Selamat, Pak Selamat. Lalu kita timbul wah, berarti saya mau selamat ini. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena positif 100%. Membuat orang termotivasi, membuat orang tambah semangat. Boleh. Itu juga sering dilakukan oleh beliau. <clears throat> beliau ketika ada urusan agak sulit, kalau ada seorang sahabat datang, namanya Sahel, Sahel artinya mudah. Kata beliau, sahula amrukum. Berarti urusan kita bakal mudah. Tidak apa-apa, positif. Membuat orang tambah semangat dalam hidup dan tidak menjadikan orang malas atau bahkan putus asa. Itu aja saya kira ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Berarti kita telah menyelesaikan <coughs> tentang al-iman bi uluhiyatillah, iman kepada uluhiyah Allah. Tinggal nanti bagian yang terakhir, rukun iman yang pertama Al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang sangat penting. <coughs> Tapi pembahasan asma dan sifat ini butuh pikiran terjaga. Kalau bisa malamnya atau minum seri profit. <coughs> iya. Dan konsentrasi penuh. Asma dan sifat ini penting, tapi harus pikirannya itu total konsentrasi. Kalau setengah-setengah hilang, tambah bingung nanti mu, mu, Nanti pulang mumet nanti. Lupa dengan tanggalnya Jadi malamnya minum secara berfit dulu, insyaallah. Pantan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pantan silakan. Tentang doa Rasulullah yang mendoakan lihat dari orang pakai jimat. Eh, sebagaimana dengan fenomena sekarang, kita lihat kadang orang yang pokok-pokok yang pakai jimat itu laris. Ya. Jadi syubhatnya ya. Kata Rasulullah itu mendoakan kan. Orang pakai jimat didoakan kebalikan dari maksudnya. Kalau pengen lari didoakan bangkrut. Tapi kenyataannya, kenyataannya apa orang yang pakai jimat itu tokonya laris? Enggak. Kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya yang laris cuma beberapa saja. Dan itu pun kebetulan. Karena banyak orang itu pakai jimat di tokonya, enggak laris-laris. Bahkan dia ganti-ganti dukun. Sampai jimatnya tak kresek. Iya, ada seorang ibu itu nunjukkan ke saya jimatnya suaminya, tak kresek jimatnya itu. Jimat dari kulit rusa, kulit apa, kulit kerbau, kulit macam-macam. Jimatnya banyak tak kresek. Tapi ndak enggak mujarab semuanya. Adapun orang pakai jimat ternyata tokonya laris, ada kebetulan, itu kebetulan saja, kebetulan. Dan itu pun juga itu malah ujian yang hebat itu. Dia tambah di istidraj. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Diistidrak oleh Allah, diluluh oleh Allah. Semakin durhaka, nikmatnya semakin banyak. Semakin durhaka, rezekinya semakin lancar. Oh, hati-hati, bahaya itu, bahaya. Pada saatnya oleh Allah dihabiskan, dihabiskan. Di dunia atau bahkan di akhirat nanti. Jadi kenapa tidak semuanya, kenyataannya itu sebagian kecil. Karena dukun itu bohongnya itu 99 Jujurnya cuma satu Anehnya Bohongnya 99 kita lupakan Benar yang satu Yang cocok itu kita pegang Aneh Jadi dukun itu ketika Membohongi orang banyak kita lupakan Ketika dia ngomong dan omongannya itu tepat Maka kita pegang Musyarat Ketika ada seorang calon ya Calon apa calon penguasa, pemimpin datang ke dukun minta restu. Iya. Semuanya datang ke dia, semuanya direstui semuanya. Yang kepilih cuma satu. Makanya dukun ini sakti. Masa semuanya enggak kepilih? Ya enak aja kalau gitu. Iya, kamu jadi, kamu jadi, kamu jadi, kamu semuanya jadi. Cuma satu yang jadi. Wah, ini mujarab saya jadi gara-gara dia. Ya enggak jadi berapa gara-gara dia? Nah, itu seperti itu. Jadi sedikit yang berhasil itu. Ya, Fadal silakan kalau ada yang lainnya. Fadal. Di Quran ada ayat yang kalau orang kafir itu menyembah berhala mereka cuma menjadi perantara perantara agama. Ya. Ada hubungan sama orang yang punya perantara. Iya, sama. Kan mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka nyembah hakikatnya, mereka nyembah, mereka nyembah berhala itu. Apalagi juga itu bukan perantara-perantara yang syar'i sama. Sama. <coughs> Cuman tergantung kepada kekuatan keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya kepada benda-benda itu, maka semakin besar juga kesyirikannya. Ya. Fadhal, kalau ada yang lainnya, fadhal. misalnya pakai sepeda motor Harley Davidson itu termasuk tasyabuh? Ya, nah, ini pertanyaannya bagus ya. Mengenai tasyabuh, kalau kita memakai sepeda motor Harley Davidson, apakah teman sabu? Pasti, pasti. Harley itu di Amerika ada komunitasnya. Komunitas orang-orang nakal, para peminum pomer pergaulan bebas. Itu mereka pakai mobil besar Harley. Bahkan pakai aksesoris Harley semuanya jaketnya Harley, sepatunya Harley, kopiannya Harley, semuanya terbang Harley. Nah, lain, lain. Beli aja Honda Supra berapa, teratur berapa, tidak apa-apa. Itu umum kalau itu. Kalau Harley itu jelas pasti ciri khasnya mereka, ada komunitasnya itu, ada per perkumpulannya. Dan di sini juga ada perkumpulannya kan. Nanti pergi kemana bareng-bareng sepeda motor gede. Satu sepeda motor harganya sampai 600 juta, satu miliar, satu sepeda motor. Subhanallah menghambur-hamburkan harta. Itu pasti kalau itu pasti. Jadi kalau beli jangan beli Harley, beli yang lainnya aja. Harley satu dapat Supra berapa itu banyak tuh. Ya, pantal kalau ada yang lainnya silakan. Pantal. Mengenai dengan eh, apakah ketika eh, diberikan itu memasukkan pakaian dari bagian bawah dari baju dimasukkan ke dalam celana atau termasuk mentasyaf? Iya. Bagaimana kalau orang pakai celana laki-laki ya, lalu bajunya dimasukkan ke dalam celananya pakai sabuk lagi. Apa kata tasyabuh? Kalau ini ya, wallah bukan tasyabuh, bukan tasyabuh ya, itu sudah biasa. Hanya masalahnya, masalahnya menampakkan auratnya, menampakkan pantatnya. Karena auratnya orang laki itu kan baina surra wa rukba, antara pusar sampai lutut. Kalau pun enggak itu sesuatu yang biasa, bukan ciri khas orang kafir, bukan biasa. Cuman hmm. masuk dalam hal menampakkan aurat. Orang perempuan boleh enggak gitu? Enggak boleh. Orang laki juga enggak boleh sama, karena sama-sama auratnya itu. Auratnya menampakkan apa namanya? Itu pinggulnya, pantatnya, apalagi dipakai sholat. Kalau orang seperti itu sholat tentunya dari belakang, tampak enggak? Tampak lekuk-lekuk tubuhnya, semuanya tampak bersih. Jadi begitu. Jadi yang benar bajunya itu dikeluarkan. Bagaimana peraturan di kantor? Nah ini masalah, dilema ini. Dilema. Ya peraturannya dirubah. Kalau toh terpaksa ya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Yang jelas itu salah. Jangan gara-gara peraturannya gitu lalu hukumnya dirubah. Ya salah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Ya, Fadol kalau ada yang lainnya silakan. Fadol. Jadi kepala daerah Oh ya. Sikapnya bagaimana? Ya kepala daerah kalau memang diajak untuk mengadakan acara-acara syirik ya, syirik atau bahkan acara non muslim ya tidak boleh ikut. Agama tegas agama itu. Tidak boleh ikut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyati. Tidak boleh. Bagaimana solusinya? Solusinya ada. Ya bawahannya yang agamanya agama syirik suruh hadir. Jangan dia. Jadi diwakilkan kepada wakilnya yang agamanya seperti mereka. Sama dengan acara Natal bersama. Apakah pemerintah harus ikut? Ya, tidak. Pemerintah punya perwakilan untuk agama yang sama dengan mereka untuk ikut Natalan. Itu solusinya. Jadi tidak ada toleransi dalam agama. Antum kalau lihat aku kuliahul kafirun itu kan asbabun nuzulnya kan Rasulullah diajak ngompromi kan, kamu sembah Tuhan kami, kami akan nyembah Tuhan kamu. Enggak ada. Wala talfisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur aduk antara hak dengan batil. Nanti akhirnya yang hak malah tertutupi. Ayat ini di antara tafsirannya adalah mencampur aduk tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasrani. Nah, Islam hak semuanya. <coughs> <clears throat> ya, Fadal kalau ada yang lainnya silakan. Nah, ya, Fadal silakan Pak. Iya. yang Iya. Yang jelas kalau jin itu kan jenisnya ya, jenisnya. Cuman yang lebih identik adalah yang warna yang warna biru itu. Identik ya. Tapi sebenarnya bukan hanya biru, kan juga banyak kan jenis pakaiannya itu jeans. Terutama yang paling tampak itu adalah yang warna biru itu. Memang berat, memang berat ya dapatkan biasa. Apalagi ada orang yang celananya semuanya jeans. Ini harus reformasi total ini. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Saya ketika nyampaikan ini di radio, banyak yang marah tidak setuju. Dianggap ini ajaran keras apa? Subhanallah. Ya sudah, antum tidak setuju monggo. Tapi ini adalah keyakinan. Dan itu pasti. Celana jeans. Jadi sama, sama Pak. Jadi bukan hanya satu macam, tapi semua jenis jin. Semuanya, jaket atau juga abaya perempuan pakai jeans. Ada kan abaya jeans. Jangan pakai abaya yang jin, abaya yang lainnya aja. Kenapa? Semuanya jenis jeans. Jenis jeans. Jenisnya. Apalagi yang merek Levi's atau Levi's itu malah Yahudi. Ya, fatal silakan. Yang di belakang, pantul. Ya. Iya. Nah itu malah ada dalilnya kenapa bertentangan. Itu malah Rasulullah yang melakukan itu dan Rasulullah yang menyuruh kita melakukan itu. fa'lu. Saya takjub, saya senang dengan al-fa'lu. Itu malah syar'i itu. Syar'inya nemen itu. Bukan eh, syar'inya nemen itu. Jadi syar'i itu ya. Karena apa? Karena menjadikan hati kita tambah yakin, tambah mantep, kita tambah termotivasi, tambah semangat. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau tatoyur kebalikan jadi kita malas, putus asa, hatinya pecah. Jadi tidak apa-apa itu ya itu syar'i itu. Fadhil ada, ada lagi tadi, Fadhil. tak Iya. Iya sama, tasabuh itu. Tasabuh, jadi kita memakai pakaian bola orang kafir, Manchester United. Atau pakai Juventus, pakai Liverpool, iya, setan merah, setan putih. Iya kan? Sama tasabuh itu, tasabuh kan mereka orang kafir. Mereka orang kafir. Tasabuh itu sama ya, tasabuh. Cuman masalahnya kebanyakan pakainya anak-anak itu seperti itu, pakainya anak-anak itu. Jadi bagaimana kita hindari lah, pelan-pelan dihindari, pakai yang lainnya aja. Karena sama dalam hal dohir, nanti khawatirnya hati juga akan sama. Tasyabuh fit dohir membawa kepada tasyabuh fil batin. Memang ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kalau kita mau ngamalkan agama memang repot. Huruf kita ini huruf orang asing. Karena sekarang ada banyak penyimpangan. Kan Rasulullah menyebut di antara sifatnya hurafa itu unasun salihun fi unasin su'in katsir. man yaksihim aktar mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang saleh yang jumlahnya minoritas yang hidup di tengah mayoritas orang jahat. Yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Memang berat. Tapi kita harus istiqomah, nggak boleh ikut-ikutan. La yakun ahadukum imma'ah. Jangan seorang dari kamu itu imma'ah ikut-ikutan. Orang baik ikut baik, orang rusak ikut rusak. Enggak. Kata beliau wal yuwatin ahadukum nafsahu, dikuatkan hatinya. Orang rusak tetap baik. Ya memang berat, memang berat. Bahkan kok zaman kita, oh zamannya akhir-akhir masa sahabat. Terus bagian sahabat bilang, "Ma ra'aina min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa salat atau Kami tidak melihat ajaran Nabi Muhammad yang tersisa selain salat. Waqad doyiat, dan itu pun telah disia-siakan. Ini pada akhir masa sahabat, pada masa penguasa Bani Umayyah. Sahabat bilang itu? Ajarannya Nabi Muhammad tinggal satu aja yang ada salat tok. Dan itu pun telah disia-siakan. lagi sekarang? Jadi gitu, ya memang berat sampai kita tidak boleh putus asa. Bentar ya, Fadol silakan Pak. Fadol. Kenapa? Terapinya. Ya. Iya, terapi itu kan alternatif ya. Alternatif boleh. Sekarang dilihat aja terapinya terapi seperti apa. Kalau terapinya terapi yang syar'i, tidak apa-apa. Terapi dengan apa? Dengan pijat, yang rutin. Yang penting sama-sama sejenis ya untuk menurut syariat. Atau terapi dengan dikasih apa dipanaskan punggungnya karena ada otot yang ya enggak benar. Enggak apa-apa terapi yang syar'i. Tapi kalau terapinya terapi yang enggak syar'i, terapi pakai batu giok, nah, itu masuk dalam syirik itu. Karena batu giok masuk dalam hal simat-simat yang terlarang. Seperti orang yang pakai gelang atau kalung yang sekarang banyak itu warna putih, harganya mahal. Itu masuk dalam hal syirik tadi itu. Jadi dilihat dulu aja. Sama dengan pengobatan alternatif kan banyak di mana-mana. Dilihat dulu prakteknya seperti apa. Kalau prakteknya syar'i tidak apa-apa. Kalau melanggar dari syariat ya tidak boleh. Pasal? Membedakan antara tabayur sama firasat Ya. Membedakan antara tabayun dengan firasat. Firasat ya, karena ada firasat ya. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan, "Ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanduru, bi nurillah." Takutlah kamu akan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Firasat itu beda dengan tatoyur. Firasat itu Allah memberikan ketajaman hati. Dan apa yang kita firasatkan itu terjadi Kalau kita memenuhi syarat Kalau tatoir tadi itu Kita punya rencana baik, positif ya. Lalu tidak jadi Kita laksanakan gara-gara kita mendengar Sesuatu atau melihat sesuatu Atau perasaan di dalam hati yang nggak jelas Was-was Firasat itu misalnya seperti melihat orang dari penampilan dari wajahnya. Dia tahu oh, orang ini gini gini gini gini gini dan nanti bakal gini. Tapi tidak boleh cerita. Karena kalau dia cerita sama dengan tukang ramal. Tidak boleh cerita. Karena apa? Belum pasti. Mungkin iya, mungkin tidak memang firasat saja. Setelah terjadi baru, wah ternyata benar firasat saya. Lain ya. Jadi kalau tabahir itu dia tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara melihat, mendengar atau perasaan yang tidak pasti. Seperti itu. Dan subhanallah orang yang ada tatoyur biasanya malah terjadi betulan. Jadi dia ada tatoyur tadi itu ya, piring pecah, gelas pecah, tetap dia berjalan ke sana. Subhanallah ternyata memang ada kecelakaan di jalan. Oh iya ya. Padahal itu bukan. Itu memang oleh setan malah digerumuskan. Gara-gara dia bayangkan terjadi apa-apa, terjadi apa-apa, terjadi apa-apa, terjadi betulan akhirnya. Oleh Allah malah dijerumuskan dia. Seperti itu. Karena itu kita tidak boleh membayang-bayangkan yang buruk-buruk. Bahkan dalam ilmu psikologi itu juga ada. Dalam ilmu psikologi, kalau kita membayangkan kita sakit, maka kita akan sakit betulan. Kalau kita bayangkan kita sehat, kita akan sehat betulan. Dalam psikologi juga ada itu. Kita bayangkan kita gagal, eh bakal gagal ini gagal, gagal betulan. Seakan-akan dia mengundang gagal untuk datang ke dia untuk menggagalkan dia. Tapi kalau dia saya berhasil dengan izin Allah, sukses, dia mengundang kesuksesan untuk datang ke dia. Dan dia benar-benar sukses dengan izin Allah. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Sudah lewat waktunya. Mungkin nanti punya kegiatan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik.